Ya, ini masih berkait dengan apa-apa yang dikatakan di awal. Ini beliau menyebutkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa mereka meyakini sifat-sifat Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Dan sampai pada kalimat wa anna muhammadan abduhu dan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasulnya, nabinya, putusannya. Ini kami juga ahli sunnah wal jamaah meyakini dan mengucapkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah sudah dibahas syarahnya tentang makna abduhu al-mustafa. Yang kalau diterjemahkan hambanya tetapi yang dimaksud dengan hamba di sini hamba yang istimewa. Ubudiyahnya ubudiyah khasah bukan ubudiyah ammah. Harus dicatat itu. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kita menganggap sama antara budak dalam artian hamba sahaya yang rendah dengan abd dengan makna hamba Allah seperti Rasulullah SAW yang disebutkan dengan Abdullah wa Rasuluh sangat berbeda. Kalau ubudiyah ammah, maka seluruh makhluk-makhluk ini semuanya hamba Allah. Sya'a am aba. Suka atau tidak suka, mereka adalah hamba Allah. Ngaku atau tidak ngaku, tetap mereka adalah hamba Allah. Itu ubudiyah ammah, kehambaan umum. Tetapi ketika menyebutkan rasulnya, nabinya dengan kalimat abduhu, maka maknanya abduhu al-khas. Hambanya yang istimewa, hambanya yang khusus, makna kehambaan di sana keambahan yang khusus. Sebagaimana ketika Allah kabarkan tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil, qalu salama yang dia dalam keadaan tidak mengucapkan ucapan dusta, yang kalau berjalan berjalan melewati lahu marru kirama dan seterusnya dan seterusnya sifat-sifat yang mulia dan dikatakan itulah ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha rahman apalagi ketika menyatakan tentang rasul hamba Allah maka mananya hamba Allah yang mulia hamba Allah yang khusus yang Allah akui sebagai hambanya yang Allah tinggikan derajatnya di antara seluruh para hamba. Tapi kita lanjutkan pembahasannya di dalam syarah yang dibahas oleh beliau oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wala raiba an al-mu'jizat dalilun sahih terakhir kita bahas kemarin tentang masalah mu'jizat bahwa biasanya beberapa kelompok beberapa kaum muslimin hanya mengukur kenabian dengan mukjizat saja yang namanya rasul adalah yang dapat mukjizat yang namanya nabi adalah yang dapat mukjizat Seakan-akan tidak ada tanda-tanda lain kecuali mukjizat. Maka dijawab oleh beliau, "La raiba annal mu'jizat dalilun sahih." Tidak ragu lagi bahwa yang namanya mukjizat memang dalil yang sahih. Memang dalil yang benar bahwa seorang rasul adalah diantaranya mereka mendapatkan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin ad-dalil ghairu mahsur fil mu'jizat. Tetapi bukti-bukti kenabian tidak hanya pada mukjizat. Tidak hanya pada mukjizat. Fa inna nubuwata innama yadda'iha asdaqu sadiqin au akdzabul kadzibin. Karena yang namanya kenabian, kerasulan tidak diaku-aku oleh seseorang kecuali dua kemungkinan Imma oleh asdaqus sadiqin, oleh sejujur-jujur manusia, atau oleh akzabul kadibin, atau oleh sedusta-dusta manusia, sekadab-kadab manusia. Yani, kalau dia jujur, berarti dia seorang nabi betul. Berarti kalau seorang nabi yang benar-benar rasul, maka dia adalah asdaqus sadiqin, sejujur-jujur manusia. Tetapi kalau ternyata dusta, maka orang ini berarti sedusta-dusta manusia. Karena berdusanya tidak sembarangan dengan dosa-dosa yang biasa. Dia berdusta mengakui dirinya seorang rasul, mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari Allah, maka ini akdzabul kadhibin, sedusta-dusta seorang pendusta. Berarti kata beliau, yang namanya kenabian diakui oleh dua jenis manusia. Imma oleh sejujur-jujur manusia, atau oleh seorang sedusta-dusta manusia. Walayatabis hada bihada, illa ala ajhalil jahilin dan tidak mungkin akan tersamar antara keduanya kecuali oleh ajhalul jahilin, kecuali oleh seorang yang sebodoh-bodoh manusia. Masya Allah. Kata-katanya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Sangat bagus sekali. Bahwa pengakuan kenabian diucapkan oleh dua jenis manusia Imma oleh sejujur-jujur manusia atau sedusta-dusta manusia. Dan tidak bisa membedakannya atau tidak gampang, tidak tersamar membedakannya. Afwan, tidak tersamar membedakannya. Kecuali sebodoh-bodoh manusia. Ini jujur sejujur-jujurnya. Yang ini kada pendusta sedusta-dustanya. Apakah susah dibedakan? Ya sangat mudah. Sangat mudah sekali membedakan antara orang yang paling jujur dengan orang yang paling pendusta. kaum muslimin yang saya hormati. Untuk membedakan antara keduanya sangat mudah. Tidak tersamar layal tabis illa ala ajhalil jahilin kecuali orang, orang yang sebodoh-bodoh manusia. Kebetulan dalam kitab yang akan kita bahas nanti dalam kitab Ibnu Rajab Disebutkan di sana ya, tentang masalah keraguan dan keyakinan. tak mayaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Di antaranya dicontohkan di sana bahwa antara seorang rasul yang berbicara manusia yang jujur dengan seorang kazab yang bernama Musailamah yang mengaku dirinya seorang nabi Kata beliau tidak perlu pakai bukti apapun. Terlihat ini orang yang jujur, ini orang yang kadzab. Dari apa terlihatnya? Min lisanil qaul. Min lisanil maqal. Terlihat dari cara berbicaranya, terlihat dari perangainya, terlihat dari kebiasaannya sehari-hari, terlihat dari akhlaknya, terlihat dari semuanya dengan kasat mata, ini orang jujur, ini orang dusta. Buktinya, seorang sahabat yang bernama Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu. Ketika dia masih kafir, dia menyatakan ketika mendengar Musailamah atau ketika mendengar seorang yang mengaku nabi, dia menyatakan Ya wabah, Ya wabah, Ya man fis sadr Wahai apa yang ada dalam hati ini La taltabis ala Amr Jadi beliau Amr bin As Tidak tersamar atas Amr Tentang keadaan orang ini Bahwa engkau adalah pendusta Ketika Rasulullah SAW berbicara Amr bin As masuk Islam Dari mana lihatnya? Dari mujizat? tongkat jadi ular? Atau dari apa? Tidak. Tapi dari kejujuran dan kedustaan. Apa perbedaan antara keduanya, kejujuran dan kedustaan? Perbedaan antara keduanya adalah yang jujur tumak nina, yang dusta itu adalah arraibah. Atau maknina warraibah sangat berbeda antara keduanya. Yang namanya keraguan-raguan kegelisahan, ini ada pada kedustaan. Tetapi yang namanya ketenteraman, tenang jiwa, tenang hati, ini ada pada kejujuran. Orang yang berbicara jujur, maka hatinya tenteram. Orang yang berbicara dusta, hatinya gelisah. Kegelisahan dan ketenteraman, tampak atau tidak tampak? Tampak pada raut mukanya, tampak pada cara berbicaranya, Tampak pada semuanya. Oh muslimin yang saya hormati. Apalagi perbedaannya bukan hanya antara orang yang agak dusta dengan orang yang agak jujur. Itu abu-abu. Sulit dibedakan. Agak jujur dengan agak dusta. Tetapi ini perbedaannya antara akdabul kadhibin wa asdaqus sadiqin. Membedakan antara manusia yang sejujur-jujurnya dengan manusia yang paling dusta di antara seluruh manusia. Karena tidak mungkin mengaku nabi kecuali akzabul kadhibin. Dan tidak mungkin mengaku nabi kecuali orang yang benar-benar nabi. Kemungkinannya hanya dua. Imam benar-benar nabi atau dia bukan nabi ngaku nabi. Kalau bukan nabi ngaku nabi berarti dia sedusta-dusta manusia. Maka la yaltabis hadha bihadha illa ala ajhalil jahilin. Maka tidak bisa atau tidak tersamar perbedaannya kecuali atas sebodoh-bodoh manusia. Nggak akan tersamar perbedaannya kecuali bagi sebodoh-bodoh manusia. Bal qara'in ahwalihima ta'ruf anhuma tu'raf bihima wa tamyiz baina as-sadiq wal kadhib lahu turuqun katsirah bahkan tanda-tanda yang tampak pada keduanya sangat jelas wa tu'raf bihima akan bisa diketahui dengan melihatnya wa tamyiz baina sadiq wal kadhib untuk membedakan antara yang jujur dengan yang dusta lahu turuqun kathirah memiliki cara-cara yang banyak fima duna da'wan nubuwah pada perkara-perkara yang bukan pengakuan nabi saja sangat banyak untuk membedakan yang jujur dengan yang dusta iya kan Guru memanggil santri, kamu betul melakukannya. Tidak pak, tidak ustaz. Banyak cara untuk membuktikan kalau dia ini jujur atau dusta. Iya toh? Sehingga mesti ketahuan. Ini khonifirina azakullah pada perkara yang bukan pengakuan kenabian. Fakaifa bina'wad nubuwah. Maka bagaimana dengan pengakuan kenabian? Lebih gamblang lagi, lebih terlihat lagi. Nabi yang benar-benar diutus oleh Allah. Dengan orang yang mengaku Nabi padahal akzabul kadhibin. Lebih gampang lagi. Wa ma'asana maqala Hasan radhiyallahu anhu. Dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Lau lam yakun fihi ayatun mubayyinah kanat badihatuhu ta'tika bil khabari kalaupun tidak datang bukti-bukti yang jelas kalaupun tidak datang ayatin bayinat cukup badihatuhu ta'tika bil khabari sungguh keadaannya sudah cukup menyampaikan kepada kamu khabar berita kalau dia rasul Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang yang pertama kenal dengan Rasulullah SAW. Orang yang pertama berhubungan dengan beliau. Melakukan berbagai macam hubungan, berbicara, ngobrol atau berdagang dan sebagainya. Semuanya kagum kepada beliau. Dan menyatakan ini bukan orang biasa. Ini dikatakan oleh Hasan Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kalaupun nggak ada bukti-bukti, nggak ada mukjizat, nggak ada apapun, cukup keadaan dia sudah cukup membuktikan mengkhabarkan kepadamu kalau dia nabi, kalau dia rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز kata beliau rahimahullah kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Tidaklah seorang pun mengaku-ngaku Nabi daripada pendusta kecuali akan tampak padanya minal jahli akan tampak kebodohannya akan tampak kedustaannya akan tampak kejahatannya akan tampak istihwadu syaitan alaih bahkan syaitin alaih akan tampak kalau dia dikuasai oleh syaitin oleh syaitan syaitan ma liman adna lahun amda tamyiz sungguh tampak pada orang yang hanya memiliki adna tamyiz sedikit kemampuan untuk membedakan cukup untuk mengetahui kalau ini dusta fa inna rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la budda an yukhbira nas bi umurin wa ya'muruhum bi umur yang namanya rasul mesti akan menyuruh pada sesuatu dan mencegah dari sesuatu. Wala budda an yaf'al umuran yubayyin biha sidqahu dan pasti akan menerangkan perkara-perkara yang membuktikan kebenaran ucapannya. Jangan begini, nanti akan terjadi begini. Kalau dilanggar terbukti terjadi. Orang yang tidak melanggar mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini juga sebagai bukti. Yang namanya Rasul mesti menyuruh pada perkara-perkara mencegah dari perkara-perkara tertentu. Dan pasti akan mengkhabarkan, kalau kamu melanggar akibatnya begini. Kalau kamu begini akibatnya begitu. Kalau kadib, kalau ternyata dia dusta, yadhar fi nafsi fi nafsi ma ya'mur bihi wa ma yukbir anhu wa ma yaf'aluhu ma yubayyin bihi kadbahu min wujuhin kathirah. Kalau dia dusta, akan tampak padanya pada perintah-perintahnya dan pada berita-beritanya dan apa yang dilakukannya akan menunjukkan kalau dia berdusta akan menunjukkan kalau dia kadzab min wujuhin kathira dari banyak sisi Musailama al-kadzab ketika mengaku nabi ternyata ada orang lain yang mengaku nabi kebetulan perempuan Qanifilin azakumullah namanya Sajnah kalau nggak salah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Musa al Kadzab? Ya. Bukan mengingkari itu nabi palsu dan sebagainya tidak. Ya. Tapi ngajak kerjasama. Kemudian dalam keadaan dia mengajak kerjasama, bagi tugas dan sebagainya, kemudian dia mengucapkan ayat yang turun. Katanya, kata ayatnya dalam bentuk seperti syair, yang menyatakan telah disediakan untukmu sebuah tempat tidur. Hah? Maksudnya pengen kawin sama dia. Eh, telah diturunkan untukmu sebuah tempat tidur untukmu yang layak kamu tidur dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Eh, betapa rusaknya eh, orang ini. Apakah pantas menyatakan dirinya sebagai rasul? muslimin yang Dikatakan yang namanya dusta pasti akan tampak yang istilahnya kata pepatah sibalul kedib qasirah talinya kedustaan itu pendek ini disebutkan diurut urut urut <laughs> urut ternyata dusta hibalul kedib qasirah talinya kedustaan itu pendek sebentar kemudian akan terbongkar tidak lama Para bin muslimin yang saya hormati wasadiq didduhu adapun yang jujur maka tentunya dia kebalikannya. Ketika berbicara, berbicara benar. Ketika dia mengucapkan satu hukum-hukum, konsekuen dengan hukumnya. Ketika menyebutkan peringatan-peringatan, terbukti peringatannya kalau ada yang melanggar. Dan ketika menghabarkan kabar-kabar gembira, terbukti pula kabar gembiranya itu bagi mereka-mereka yang memang mengikuti beritanya atau mengikuti perintahnya. Bal kullu syakhsin balak bal kullu syakhsaini idda'aya amran bahkan setiap dua orang yang mengaku-ngaku satu perkara ahaduhuma sadiq wal akhar kadhib yang satu jujur yang satu dusta la budda an yadhhar sidqu hadha wa kadhibu hadha pasti akan tampak jujurnya orang ini dan dustanya orang itu dua orang saat sama-sama ngaku sebagai seorang guru. Tapi yang satu dusta, yang satu jujur. Terbukti atau tidak terbukti? Akan terlihat. Tidak lama akan terbukti yang ini jujur, yang ini kaza. Demikian pula setiap syakhsaini da'aya amran, setiap dua orang mengaku-ngaku satu perkara, yang satu jujur, yang satu dusta, la buddha an yadhar. Pasti akan tampak siapa yang dusta dan siapa yang jujur. Walau ba'da muddah, walaupun setelah beberapa saat. Ya. Ini sidku mustalzimun lil birri. Karena yang namanya kejujuran, konsekuensinya adalah kebaikan-kebaikan. Wal kadib, sedangkan pendusta, mustalzimun lil fujur. Konsekuensinya adalah kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kama fi sahihain sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seorang atas kalian untuk jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan-kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada surga. Barang siapa yang seseorang yang jujur dan terus dia jujur dan berusaha untuk jujur hingga nanti ditulis oleh Allah sebagai siddiqah, orang yang jujur. Wa iyyakumul kadzib Dan hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kedustaan akan membawa kepada kefajiran, kepada kejelekan, kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya fujur akan membawa ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib. Dan seseorang terus berdusta. Wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan seseorang akan berbuat dusta dan terus berdusta berupaya untuk dusta, maka nanti akan ditulis oleh Allah orang itu sebagai kadzaban, sebagai sang pendusta. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya as-sidqa yahdi ila al-bir sedangkan al-kadhib yahdi ila al-fujur. Kejujuran membawa kebaikan-kebaikan, sedangkan kedustaan membawa kepada kejelekan-kejelekan. Sehingga akan terbukti kalau membawa pada kebaikan-kebaikan berarti dia jujur. Kalau membawa kepada kejelekan-kejelekan berarti dia dusta. Kalau membawa kepada kebaikan dia jujur, kalau membawa kepada kejelekan-kejelekan berarti dia pendusta. Walihada qala ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Hal unabbiukum ala man tanazzala syaitin tanazzalu ala kulli affakin azim, Maukah aku beritahu kalian? Kepada siapa turunnya syaitan-syaitan? Kepada siapa hinggapnya syaitan-syaitan? Kata Allah, tanazzalu ala kulli affakin azim. Akan turun syaitan-syaitan kepada setiap affakin azim. Affak maknanya adalah kadzab. Pendusta Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita yang pasti bahwa syaitan-syaitan akan turun, akan hinggap kepada para pendusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Mereka melemparkan pendengaran-pendengarannya wa aktsaruhum wa aktsaruhum kadibun dan kebanyakan mereka memang pendusta kaum muslimin yang saya hormati. Syaitan-syaitan turunnya kepada para sang pendusta dan kemudian mereka al-qasama, mereka setia mendengarkan petuah-petuah syaitan. Setia mendengarkan fatwa-fatwa syaitan, berbagai macam bisikan-bisikan syaitan dan memang kebanyakan mereka pendusta. Kemudian Allah katakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun bahwa, bahwa para penyair-penyair itu mereka kebanyakan adalah orang-orang yang lalai. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu lihat mereka di siap lembah mereka berdusta. Para penyair-penyair kebanyakan mereka orang-orang yang lalai. Kamu lihat mereka selalu di setiap tempat, di setiap lembah mereka berdusta. Menyatakan tentang masalah Kalimat ini, kalimat itu yang semuanya kedibun wal ghulu. Imma dusta wa imma melampaui batas. Kalau aku ini, kalau aku begitu. Dan seterusnya. Dusta. Kalau aku memiliki matahari dan bulan, aku berikan kepadamu seluruhnya. Kalau aku punya semua yang akan ada di muka bumi ini, aku berikan kepada engkau. Padahal baru punya satu barang yang mewah saja dia nggak akan berikan pada orang itu sama sekali. Bakhil, kata berdusta. Lihat mereka, para penyair sangat banyak berdusta dan tidak boleh berdusta dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk berbagai macam peranan-peranan. Saya kan hanya berpura-pura. Jadi ini, jadi itu. Itu kadzab termasuk dalam bentuk-bentuk bahasa-bahasa politis. Bahasa politis itu bahasa-bahasa dusta, cuma diperalus kalimatnya. Oh bukan dusta, itu sengaja bahasa politis begitu. Maksudnya bukan sebenarnya. Maksudnya bukan sebenarnya. Ya dusta namanya. Berpura-pura jadi Hindu kalau ke tempat Hindu, berpura-pura jadi muslimin kalau ke tempatnya muslimin, berpura-pura jadi kafir kalau ke tempatnya orang-orang kafir. Oh, itu hanya sekedar basa-basi politik saja. Ya karena namanya. muslimin yang saya hormati. Demikian pula para penyair-penyair. Ketika kita tegur bahwa ini ucapan wahdatul wujud. Utap ucapan orang ini adalah ucapan dusta, ini syirik, ini kufur, ini melampaui batas, ini hulu. Apa jawaban mereka, para pembela-pembelanya? Ini kan sastra. Sastra itu biasa begitu, kadang-kadang berlebihan. Sastra itu biasa begitu, kadang-kadang mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang sesungguhnya tidak sebenarnya. Yaitu namanya dusta barakallahu Itu namanya dusta. Ketika kita atau bukan kita bahkan para ulama, masyayikh mengkritik kalimat-kalimat yang ada pada tulisan-tulisan Said Qutb Pembelanya menyatakan itu kan bahasa sastra, biasa begitu. Padahal yang namanya suara memang bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Dia akan berdusta dengan berani dalam syair-syairnya. Maka Allah katakan syuara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair memang banyak yang lalai, kebanyakan dari mereka demikian. Lihatlah mereka kata Allah. Di setiap lembah mereka berdusta. Yaqulun ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Laut pun ku seberangi, lembah pun, gunung pun aku daki segala macam. Benar. Benar jujur. Sungguh, saya tidak percaya sama sekali. Hanya 10 persennya pun saya nggak percaya. Kazab. diberi azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Falkuhan, maka para dukun-dukun juga mengucapkan kalimat-kalimat sijik yang seperti itu. Sajak-sajak yang seperti itu. Wa in kanu ahyanan yukhbiruna bi syai'in minal mughayyabat, walaupun kadang-kadang mereka memberitakan berita-berita yang gaib, tapi kebetulan benar. Tetapi para dukun-dukun tadi menambahkan dengan sekian macam kedustaan. Famahum minal kadibi wal fujur. Tetapi mereka membawa berbagai macam kedustaan-kedustaan, dosa-dosa kemaksiatan-kemaksiatan. Ma bayin anna alladhi yukhbiruna nabihi laisa an malakin. Bahwa apa yang dia beritakan itu bukan karena dia mampu mengetahui yang gaib. Bukan. Kebetulan benar. Dari mana buktinya kalau dia kagak? Dari mana buktinya kalau dia tidak jujur? Ya sangat gampang. Kami bisa merubah dan menggandakan uangmu yang 50 juta menjadi 100 juta. Yang 100 juta bisa menjadi 10 ribu juta dan seterusnya dan miliar-miliar seterusnya. Kita cuma ketahuan. Kenapa? Dustanya itu sangat jelas seperti matahari di siang bolong. Lah kalau kamu bisa ngapain kamu cari duit? Ngapain kamu manggil-manggil orang cari langganan, cari langganan segala macam? Bikin aja sendiri, kemudian untuk dirimu sendiri, kamu jadi kaya raya, selesai. Tidak bisa membedakan keadaan orang ini, tidak bisa mengetahui kedusaannya, uh, eh, tidak bisa, eh, tidak tersamar kedusaannya, kecuali ala ajhalil jahilin. Ini yang tidak paham tentang orang ini hanya orang-orang yang terlalu amat sangat bodoh. Wah, semangat dia. Coba satu juta dibuka kainnya jadi dua juta. Ambil buat kamu. Kalau kita gitu sepuluh juta, buka. Tunggu sekian hari. Kalau ini agak banyak, agak lama. Keluar dua puluh juta. Dia minta persen. Setelah itu dia punya uang seluruh yang di bank dan semuanya dibawa dia. Oh, oh ini tidak bisa di sini. Kita harus bikin acara tempat khusus di pulau khusus katanya. Perangkat ke sana. Hilang orangnya, hilang uangnya. Hilang semuanya. Penipu ternyata. Apakah dari awal nggak terlihat kalau dia kerja? Terlihat Cuma orang itu sudah gelap mata karena melihat uang. Satu juta jadi dua juta. Wah hebat sekali. Kalau orang itu bisa menggandakan uang, dia nggak butuh uang dari kalian, nggak butuh persen, nggak butuh bantuan dan nggak perlu pakai buka klinik perdukunan, nggak perlu. Ngapain? Sudah bisa kaya dengan dirinya sendiri. Walaupun dia punya 100 rupiah, bisa menjadi sekian, sekian, sekian, sekian terus. Masya Allah. Kalau memang benar-benar bisa. Karena maka kalaupun mereka kadang benar sekali atau dua kali, tetapi itu bersamanya sekian macam kedustaan. Wal fujur yang sangat jelas padanya. Walai subi anbiya'i mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Tukang sihir. Tukang sihir ada yang mengaku sebagai nabi. Saya adalah rasul, saya adalah nabi. Ini buktinya tangannya tiba-tiba bercahaya. Ini buktinya, imamahnya bercahaya jadi merah, kuning dan seterusnya. Masya Allah. Ternyata semuanya kadzab. Dari mana ketahuan kadzabnya? Sebelum terbongkar bahwa lampunya itu ada di balik imamahnya. Sebelum terbongkar itu, orang sudah mau tahu. Akhlaknya dia bukan akhlak seorang rasul. Akhlaknya dia akhlak seorang naudzubillah asi, ahli maksiat, ahli zina. Setiap hari dia pilih-pilih perempuan untuk dizinai oleh dia satu persatu. Apakah itu seorang nabi, seorang rasul? Wallah, dia kafir karena sekian hal. Pertama pengakuannya sebagai nabi adalah kekufuran, kemudian dia menghinakan kedudukan nabi juga penghinaan, kekufuran lagi. Kemudian dia melakukan hal-hal yang seperti itu dengan mengatasnamakan nabi juga termasuk kekufuran lagi. Qul inna a'azakum faqala Dikatakan wali walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ibnu Sayyad. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibnu Sayyad, "Qad khaba'ta laka, qad khaba'at laka khaba." Faqala huwa ad-dukh. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ikhsa. Falan ta'du qadrak." Yani innama anta kahin. Maknanya sungguhnya engkau adalah kahin. Ibnu Sayyad adalah seorang anak masih kecil, matanya juling sebelah, persis seperti Dajjal. Dan ketika Nabi melewati anak-anak tadi, anak-anak semuanya minggir mempersilahkan Nabi dan para sahabatnya lewat. Kecuali satu anak ini, Ibnu Sayyad. Nggak mau minggir. Kau minggir? Tidak. Aku nggak mau minggir. Ya Rasulullah, Aku melihatnya dia adalah Dajjal. Biar aku penggal saja lehernya. Kata Nabi, in yakunhu falan tusallit alaih. In lam yakunhu faladai'ya liqatlih. Yang biasa menjadi uh, syahid dalam masalah nahu. In yakunhu. Kalau dia itu benar dia. Benar Dajjal falan tusallit alaih. Engkau tidak akan bisa mengalahkannya. Nggak akan bisa membunuhnya. Kenapa? Karena dia sudah punya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah di akhir zaman nanti. Akan munculnya Dajjal, akan menjadi fitnah Dajjal dan seterusnya. Sehingga nggak akan bisa dibunuh bagaimanapun juga. Karena takdirnya dia akan hidup sampai akhir nanti. Ini yakunhu falan tusallit alaih. Kalau benar-benar dia, engkau nggak bisa membunuhnya. Kalau dia itu bukan Dajjal, kenapa harus dibunuh? In yakunhu falan tusallit alaih. In lam yakunhu fala al qatlih. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ibnu Sayyid ini ternyata semakin hari semakin aneh saja. Bisa menebak-nebak sesuatu. Sampai ketika dikatakan qad khaba'at laka khaba' telah disembunyikan sesuatu. yakni apakah kamu bisa menebak telah disembunyikan sesuatu dari kamu? Dia jawab huwa duh. yakni sesuatu berita tentang akan munculnya asap dan seterusnya. Nabi SAW tidak kagum dengan dia bisa menebak sesuatu yang disembunyikan, sesuatu berita yang tidak diberitakan kepadanya. Tidak kagum. Hanya menyatakan ihsa. Falan ta'adu qadrak. Celaka engkau. Sungguh engkau nggak akan melewati takdirmu. nggak akan bisa melampaui takdir yang sudah lo takdirkan yakni Nabi menyatakan innama anta kahin, engkau itu hanya dukun, engkau itu hanya kahin, tukang ramal. Cukup. Ini bukan rasul, bukan nabi. waktu qala lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal dia berkata kepadanya, yakni Ibnu Sayyid mengatakan kepada Nabi, "Ya'tini sadiqun wa kadhib." Datang kepadaku sadiqun wa kadhib yang jujur dan yang dusta. Semua datang kepadaku. Ya, ini maksudnya berita-berita dari berita-berita orang-orang yang jujur. Apakah dari seorang Rasul atau dari para malaikat. Dan aku juga datang. Didatangi oleh yang dusta. Dari para syaitan. Aku mendengar semua. Ini juga pengakuannya. Bahwa aku mendengar yang jujur dan yang kadib semua aku dengar. Ara arsyan alal ma. Dan aku bisa melihat arsh. Di atas airnya. alma al-ars, al alma Aku melihat sebuah ars di atas air. Maka dijawab dzalika huwa ars syaitan. Itu adalah ars syaitan. Yang kamu lihat bukan ars Allah Subhanahu wa taala. Ars Allah di atas air, tetapi syaitan mengaku-ngaku aku, aku pun Tuhan. Dia membuat seakan-akan punya ars di tengah lautan. Arsku pun sama di atas air katanya. Padahal Allah aras Allah di atas tujuh lapis langit, di atas arasnya. Maha tinggi, bukan di lautan sini. Ini saya mengaku, aku melihat aras di atas air. Itu arasnya syaitan. Yang kamu lihat itu arasnya syaitan. Wa anna syu'ara yattabi'uhumul dan dikabarkan dalam ayat tadi bahwa para penyair-penyair itu memang selalu diikuti dengan sesuatu yang melalaikan. Wal ghawun alladhi yattabi' hawahu wa syahwatahu. Al ghawun adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti syahwatnya itu ghawun. Siapa yang mengikuti para syuara? Para ahlul ahwa. Para pencinta hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu. Itu yang mengikuti para syuara. Karena syuara itu kedudukannya seperti wartawan hari ini. Siapa yang diberitakan berita baik oleh wartawan jadi terkenal dan siapa yang dijatuhkan oleh wartawan akan jatuh, terhina. Sehingga mereka bos-bos besar itu selalu membayar para wartawan. Kenapa? Supaya perusahaannya diberitakan dengan berita-berita baik. Supaya dikhabarkan berita dirinya tentang berita-berita baik. Semuanya dibayar. Demikian para penyair-penyair ketika itu. Mereka berdiri di tempat yang tinggi di pasar-pasar. Sokhabun fil aswaq. Dijuluki dengan sokhab. Tukang cerit-cerit di pasar. Kayak tukang obat. Berdiri dengan pun syair-syairnya. Nanti kalau ada orang kaya lewat ahlul ahwa. Dia akan bawa sekantong uang. Lemparkan ke si penyair tadi. Ditangkap syairnya. Langsung berubah syairnya. Lihatlah si fulan ibni fulan Seorang yang dermawan dan demikian-demikian diangkat tinggi-tinggi. Dan syairnya tadi dihafal oleh semua orang. Akhirnya terkenal di mana-mana orang ini. Karena memberikan harta tadi. Siapa yang suka dengan penyair-penyair ini? Ahlul ahwa. Para pengekor hawa nafsu. Yattabi'uhumu al-gawun. Yang mengikuti mereka adalah para gawun. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa in kana dhalika mudarran lahu fil aqibah walaupun nantinya akan menjadi madarat bagi dia akan menjadi madarat bagi dia fil aqibah di belakang hari. Datang musuhnya orang yang tadi ngasih duit juga, muji juga. Sampai akhirnya bertikai satu dengan yang lainnya karena satu penyair. Khonifrina azakumullah, faman arafa ar-rasul sidqahu. Ketika datang Rasulullah SAW berbicara. Apakah sama dengan penyair-penyair tadi? Musailamah al-Kadzab, syair, mah yang pendusta mengaku Nabi, dia hanya ahli dalam bidang syair saja. Kemudian mengucapkan syair-syairnya dan mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Dan demikianlah penyair yang sudah terlalu magrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Bahkan Yukal dikatakan bahwa Al-Mutanabbi seorang tokoh penyair juga di masa-masa belakangan, itu pun ternyata makna mutanabbi adalah pengaku nabi. Buatan Nabi menyatakan dirinya Nabi. Kenapa? Karena apa yang aku ucapkan seperti wahyu hebatnya, bagusnya, indahnya dan seterusnya. Demikian keadaan syuara. Tetapi dikecualikan illal ladzina amanu kecuali orang yang beriman. Sedikit. Semuanya demikian kecuali. Ini menunjukkan sedikitnya. Seperti sahabat Hasan bin Thabit yang tadi kita baca syairnya. Laulam yakun fihi ayat mubayyinah kanat badihatuhu ta'tika bil khabari. Kalaupun gak ada bukti-bukti kenabian, maka cukup keadaannya menunjukkan kalau dia seorang rasul. Faman arafa ar-rasul wa sidqahu wa wafa'ahu mutabaqata qawlihi li'amalihi 'alima 'ilman yaqinan annahu laysa bi sya'irin wala kahin. Barang siapa yang tahu dan mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana jujurnya dia sebelum jadi nabi sampai setelah jadi nabi dan bagaimana wafa'ahu dan bagaimana beliau menepati janji-janji wa mutabaqata qawlihi li'amalih dan bagaimana kecocokan antara ucapannya dengan perbuatannya sama perbuatan dengan ucapannya kelop maka siapa yang tahu semua itu alima ilman yakinan dia akan tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa orang ini bukan penyair bukan pula kahin Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian berkali-kali dalam Al-Qur'an. Wa huwa bisya'ir. Bahwa beliau bukan syair. Dan dikatakan juga wala biqauli kahin. Bukan juga ucapan sang dukun-dukun, bukan. Beda. Dukun-dukun seperti ini, nabi seperti itu. Walaupun sama-sama memberitakan berita-berita yang belum terjadi. Nabi menyatakan nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jujur menyatakan aku diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Diwahyukan kepadaku bahwa ada para jin sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'an kepada. Uhiya ilayya ini membuktikan bahwa Nabi jujur, aku bukan lihat sendiri, Dibahyukan kepadaku berita bahwasanya ada kelompok jin datang kepadaku mendengarkan Al-Quran. Ada pendukun menyatakan aku mendengar, aku melihat jin-jin, aku begini, aku begitu, aku tahu apa yang akan terjadi padamu nanti. Semuanya menyatakan aku alimul ghaib, aku. Nabi tidak demikian. Bahkan Nabi selalu menyatakan dengan kalimat diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepadaku. Bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan laukuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal ghaib. Kata Allah, ucapkan wahai Nabi pada mereka, kalau aku tahu yang gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan dan aku nggak akan ditimpa kejelekan. Kalau aku tahu yang gaib, artinya aku tidak tahu yang gaib. Hanya diberitahu oleh Allah. Yang nggak diberitahu, mana tahu? Ini diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Ini perbedaannya dengan kahin. Dengan penyair juga berbeda. Ketika penyair-penyair mengucapkannya dengan arud wal qafiyah, dengan kalimat AA di belakangnya atau nun semua di belakangnya. Adapun Rasulullah SAW mengucapkan apa adanya dalam Al-Quran, ayat. Yang suku katanya tidak harus begini, tidak harus begitu. Enggak pakai aturan-aturan syair, enggak pakai. Tetapi indahnya lebih dari syair. Tentunya yang mengerti adalah orang yang mengerti sastra Arab. Yang paham adalah orang yang mengerti zaukul Arabiyah, orang yang mengerti perasaan Arabiyah, perasaan bahasa Arab, maka dia akan melihat bahwa ini lebih indah daripada syair. Berbeda. Wa ma huwa biqauli syair. Sungguh ini bukan ucapan penyair, wala biqauli kahin, bukan pula ucapan dukun-dukun. Beda. bin Barang siapa yang melihat Keadaan keduanya, ini dukun, ini rasul. Melihat keduanya, pasti, pasti, pasti akan melihat perbedaan yang sangat nyata. Kenapa? Al-sidq eh, yahdi ila al-bir, sedangkan al-kadib yahdi ila al-fujur. Bahwa yang namanya kejujuran membawa kepada bir, kebaikan-kebaikan. Sedangkan yang namanya kedustaan membawa kepada kejelekan-kejelekan dosa-dosa. Kamu lihat ya, keadaan Nabi yang putih bersih, bersih pakaiannya, bersih badannya, selalu dia dalam keadaan bertaharah, dalam keadaan akhlaknya yang mulia. Sedangkan dukun, ya, kotor, busuk, jelek, ya, dalam keadaan begini dan begitu, yang selalu didekati oleh jin-jin dan syaitan-syaitan. Dan selalu berbuat perbuatan-perbuatan yang jahat. Beda Bumi langit bedanya. Apakah itu bukan bukti kejujuran Rasulullah SAW bahwa beliau adalah seorang Rasul? Waqala dikatakan selanjutnya oleh beliau والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة dan manusia membedakan antara yang jujur dengan yang dusta bi anwa dengan berbagai macam adillah berbagai macam dari dalil-dalil, bukti-bukti. Hatta fil mudda'i lis-sana'ati wal maqalat hingga pada orang-orang yang mengaku-ngaku satu ciptaan, mengaku-ngaku satu penemuan atau maqalat, mengaku-ngaku satu ucapan bisa dibuktikan. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Kaman yad'i al-fallahah wan nasajah wal kitabah. Sebagaimana orang yang mengaku-ngaku sebagai falahah, dia adalah orang yang petani yang hebat. Atau dia seorang penyulam yang menyulam dengan bagus. Atau dia adalah seorang ahli menulis. Akan terbukti dengan mudah. Atau Atau orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli nahu mengaku sebagai ahli kedokteran, mengaku sebagai ahli fikih, mengaku sebagai berbagai macam pengakuan-pengakuan akan mudah dibedakan dengan sekian macam adillah. Bi anwa'in minal adillah. Wan nubuwah mustamilah ala ulum wa a'mal. Adapun pengakuan kenabian adalah pengakuan terhadap semua bentuk-bentuk keilmuan dan semua bentuk-bentuk perbuatan. La budda an rasul biha. Yaitu sesuatu yang harus seorang rasul memiliki sifat-sifat tersebut. Wahia asyraful ulumi wa asyraful a'mal. Yaitu ilmu yang tertinggi dan amalan yang tertinggi. Ini berat. Pendustanya akan terbukti dengan mudah. Pendusta akan terbukti dengan mudah. Kenapa? Karena pengakuan untuk mengakui dirinya bahwa aku berbicara dengan ucapan yang paling baik dan aku beramal dengan amalan yang paling sempurna. Dan aku memiliki ilmu, ilmu yang paling tinggi pengakuan seperti ini sangat susah untuk diucapkan oleh sembarang orang. Setiap orang mengucapkan hal itu kalau tidak jujur pasti ketahuan. Enam, ngaku misalnya ahli nahu berat apa enggak berat? Kalau sembarangan kita ngaku ahli nahu, kemudian kamu bicara ditertawakan. Seperti itu, mengaku ngaku ahli nahu. Langsung rontok. Enggak sampai satu hari. Berapa menit langsung ketahuan. Kamu ketika mengatakan saya ahli nahu sudah salah i'rabnya. Saya ahli nahu. Gimana kamu katakan dalam bahasa Arab? Ana alimun bin ana a'lamun bin nahu. Uskut ant. Diam kamu. Kamu kadzab. Langsung ketahuan. Kenapa? Ketika dia mengungkapkan kalau dia adalah ahli nahu, sudah salah nahunya, sudah salah i'rabnya. Mengaku lagi lebih dari itu. Lebih gampang lagi dibuktikan. Mengaku lebih daripada itu, lebih gampang lagi untuk dibuktikan kekudusannya, apalagi mengaku nabi yang berarti dia mengaku amalan perbuatannya adalah yang paling sempurna dan mengaku dia memiliki ilmu-ilmu yang paling tingginya. Hah? lebih gampang lagi untuk dibuktikan kalau dia berdusta. Kecuali kalau benar-benar Rasul, maka akan terbukti kejujurannya, akan terbukti dari perbuatannya dan ucapannya. Qanifidina dikatakan, berarti dia mengaku asyrafal ulum wa asyrafal a'mal. Fakaifa yashtabiha sadiq fiha bil kadib. Kalau orang mengaku setinggi-tinggi ilmu dan mengaku memiliki setinggi-tinggi amalan. Fakaifa yashtabiha sadiq fiha bil kadib. Maka bagaimana mungkin akan tersamar yang jujur dengan yang dusta? Bagaimana akan tersamar antara keduanya? Wala raiba anna al muhaqqiqin ala anna khabar al-wahid wal-ithnain wal-thalatha qad yaqtarin bihi min al-qara'in ma yasul ma'ahu al-ilm daruri. Sudah dikatakan, la raiba, tidak ragu lagi bahwa para muhaqqiqin, para peneliti berkata bahwa berita satu orang kemudian berita dua orang, kemudian berita tiga orang, qad yaqtarin bihi minal qara'in. Itu bisa memberikan tanda-tanda bahwa itu adalah ilmu daruri, ilmu yang benar-benar hak. Karena yang berbicara ternyata tiga orang, empat orang, lima orang dari tempat yang berbeda sama ucapannya. Itu sudah cukup sebagai bukti kebenaran. Kama ya'rafur rajul ridha ar-rajul wa hubbuhu wa bughduhu wa farhuhu wa huznuhu wa ghair dhalik mimma fi nafsi. Sebagaimana dikenalinya seseorang keridhaan seseorang atau kesukaannya atau kebenciannya atau gembiranya atau sedihnya dan lain-lainnya. Apa yang ada pada dirinya bisa diketahui. Kamu bertemu dengan temanmu, kamu katakan kenapa kamu sedih? Tahu dari mana kalau saya sedih? Orang itu bertanya dengan kaget. lo ya terlihat. Di wajahmu terlihat, di mukamu terlihat, semua terlihat. Atau sebaliknya. Dalam keadaan gembira. Juga kamu bisa melihat. Masya Allah dapat apa ini? Kok gembira banget kamu? Terlihat. Tanda-tandanya. Gembira terlihat. Sedih terlihat. Suka terlihat. Tidak suka, benci juga terlihat. Qanibina azakumullah ini satu manusia dalam keadaan satu orang dan tidak ada tanda-tanda lain kecuali pada mukanya sudah bisa dilihat sekian masalah dengan apa bi umurin tadhar ala wajhih dengan perkara-perkara yang tampak dari wajahnya qad la yumkinu ta'bir anhuma dan kadang nggak bisa diungkapkan kadang nggak bisa diungkapkan kalau tertawa-tertawa bisa diungkapkan saya tahu dia gembira karena tertawa-tawa. Atau saya lihat sedih karena keluar air mata. Ternyata nggak mesti juga kan. Ada orang yang keluar air mata karena gembira. Terharu karena gembira aja. Ada. Ada yang sebaliknya. Tertawa-tertawa karena sedihnya. Melihat jenazah dia tertawa. karena betul-betul setengah tidak percaya melihat orang yang dicintainya meninggal. Kadang bukan karena itu, bukan karena ini. Bukan karena tangisannya, bukan karena tertawanya. Orang itu tidak nangis dan tidak tertawa. Tapi kamu bisa tahu dia gembira, dia tidak gembira. Susah untuk diungkapkan. Kenapa kamu tahu? Karena apa ya? Ya pokoknya kelihatan aja lah di mukanya. Ini yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, la yumkinu ta'bir anha. Nggak bisa diungkapkan. Karena terlihat dari wajahnya. Kama qala ta'ala لو nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum. Kata Allah, kalau kami kehendaki, niscaya kami akan perlihatkan mereka kepada kamu. Fala araftahum bisimahum. Niscaya kamu akan kenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Ini Allah Subhanahu memberitakan kepada Nabi-Nya tentang munafikin. Para munafikin munafikin ini demikian demikian demikian dan kalau kami kehendaki kami akan perlihatkan kepadamu kata kata Allah Subhanahu taala. Dengan apa? Bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Atau dalam ayat lain Allah katakan wala ta'rifannahum fi qaul dan sungguh pasti kamu akan tahu dari gaya bicara mereka bahwa mereka munafikin. Kamu pasti akan tahu wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu pasti akan tahu siapa mereka para munafikin itu dengan lahni qaulihim, dengan ucapan-ucapan mereka yang dibuat-buat, dengan gaya bicara mereka akan ketahuan kalau mereka munafik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian berarti seorang bisa dilihat kejujurannya dengan gaya bicaranya. Seorang bisa dilihat kejujurannya dengan raut mukanya. Seorang bisa dilihat kejujurannya dengan tanda-tandanya. Demikian pula sebaliknya bisa dilihat kedustaannya dengan tanda-tandanya, dengan raut mukanya, dengan lahnil qaul, dengan gaya bicaranya. Waqad qila dan telah dikatakan ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allah ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi Disebutkan dalam pepatah disebutkan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ma ahad sariratan. Tidaklah seseorang menyimpan satu rahasia kecuali Allah akan tampakkan pada safahati wajhihi, pada raut mukanya, lembaran-lembaran mukanya, au atau fi falatati lisanih atau pada ketergelinciran lidahnya, pada ucapan-ucapannya. Seorang menyembunyikan rahasia. Ternyata pasti mesti akan tampak pada raut mukanya atau pada gaya bicaranya. Ini orang betul-betul menjaga rahasia. Kalau dia ini ternyata Nasrani. Tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi seorang salafi ahli sunnah, kemudian dia berpura-pura untuk berada tengah-tengah mereka untuk mengadu domba dua belah pihak. Nggak akan lama Nggak akan lama pasti ketahuan. Dari mana? Fi safahati wajhi wa falatati lisanih. Falatat lisanih. Dan sudah banyak kisah-kisah yang demikian. Ketika kejadian di Ambon sana. Ketika mau ditebas dengan pedang. Katong muslim, katong muslim. Ah, muslim. Nyebut. Suruh nyebut. Apa yang diucapkan? Ya toiban, Ya toiban, Laku itu Ya toiban. Karena nggak perlu satu jam, satu menit kelihatan. Apalagi yang biasa menyebutkan Allah, kemudian belajar ngomong Allah. Nggak bisa. Saya percaya dengan akidah Islam dan kepercaya kepada eh, Allah yang di atas. Masya Allah. Kelihatan bahwa ini ada sesuatu padanya. Belum lagi dari raut mukanya. Orang semua serius ngaji, dia begini. Ngawasi ke kanan, ngawasi ke kiri, ngawasi ke atas, ke bawah, mencatat sesuatu. Khonifina'azakumullah dikatakan oleh mereka, Ma asarra ahadun sarihatan illa azharaha Allah fi safahati wajhi wa falatati lisanih. Tidaklah seorang menyembunyikan rahasia kecuali akan tampak di wajahnya atau akan tampak pada lidahnya. Faidahkan kana sidqul mukhbir wa kadhibuhu yu'lam. Kalau kejujuran seseorang dan kedustaannya bisa diketahui dari tanda-tandanya, dari apa yang terlihat di wajahnya atau yang terlihat di ucapan-ucapannya. Bima tari minal qara'in, yakni apa yang mengiringnya dari tanda-tanda Fakayfa bidakwal mudda'i annahu Rasulullah. Maka bagaimana mungkin tidak bisa dibedakan antara orang yang mengaku Nabi dengan jujur dan orang yang mengaku Nabi dengan dusta. Kalau mengaku yang kecil-kecil saja bisa dibuktikan jujur atau dusta. Apalagi mengaku seorang Rasul, mengaku seorang Nabi. Kaifa yakhfa sidqa hadha min kadhibihi? Bagaimana akan tersamar kejujuran dari kedustaan? Wa kaifa la yatamayyaz as-sadiq fi dzalika Bagaimana tidak bisa dibedakan antara yang jujur dengan yang dusta? Biwujuh minal adillah dari sekian banyak bukti-bukti dalil-dalil. muslimin yang saya nabi Artinya dengan perkara-perkara bohir saja itu bisa dibuktikan. Kalau ini benar-benar Rasul, benar-benar seorang Nabi. Apalagi kalau melihat apa yang Allah berikan kepadanya. Risalahnya sampai sempurna. Sampai lengkap. Ayat yang turun juga sampai lengkap. Sampai turun ayat tamat kalimat rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat kalimat Allah. Dengan jujur dan adil. Dan juga telah turun ayatnya. Al-yawma akmaltu. Hari ini telah aku sempurnakan. Walihada Lama kanat Khadijah radhiyallahu taala anha ta'lam min Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam annahu sadiqul bar qala laha lamma ja'ahu wahyu. Oleh karena itu Khadijah radhiyallahu anha ketika mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bahwa beliau memiliki perangai yang luhur, bahwa beliau adalah jujur, albar, jujur dan orang yang baik. Maka Khadijah berkata kepadanya, Ketika Nabi mendapati sesuatu di gua Hira, ketika didatangi Jibril dan Nabi tidak tahu siapa itu dan Nabi tidak mengerti apa yang dimaksud. Gelisah, apa yang datang kepadaku? Apa yang datang kepadaku? Khadijah yakin yang datang pasti kebaikan. Dari mana Khadijah meyakini bahwa yang datang pasti kebaikan? Hah? Karena engkau kata Khadijah kepada Nabi, karena engkau adalah orang yang baik. Engkau menyambung silaturahmi, Engkau memberikan bantuan kepada fakir miskin. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini. Dipuji-puji segala macam yang ada pada Nabi. Semuanya terpuji. Tidak mungkin datang kepadamu sesuatu yang jelek. Demikian kata Khadijah. Belum tahu beliau adalah seorang calon Nabi. Belum tahu. Tetapi sudah melihat tanda-tanda kebaikannya. Ketika Nabi berkata kepada Khadijah, ini khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Kata Rasulullah SAW. Ini khawatir ada apa-apa. Aku betul-betul waktu itu datangi sesuatu dan aku begini, aku begitu. Aku gelisah. Aku takut ada apa-apa denganku. Apa kata Khadijah? Kalla. Wallahi la yukhzikallah. Tidak sekali-kali. Tidak mungkin engkau didatangi sesuatu yang jelek atau engkau terkena jin, tidak mungkin. La yukhzikallah abadan. Engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka latasilur rahim. Engkau menyambung rahmi. Watas dukul hadi, engkau adalah orang yang jujur dalam berbicara Watah milul kal dan engkau memikul beban orang lain ini mau membantu orang lain Watuk tuqri'ud engkau menghormati tamu Watak sibul ma'dum engkau memberikan kepada orang yang tidak punya Watu'in ingin ala nawaibil hak dan engkau membantu mendukung semua perkara-perkara yang hak tidak mungkin Allah menghinakan engkau dengan penyakit seperti itu. Fahuwa lam yaghfa min ta'ammudil kadhib fahuwa la yakhfa la yakhaf min ta'ammudil kadhib fahuwa ya'lam min nafsihi sallallahu alaihi wa ala wasallam annahu lam yakdhib maka Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam lam yakhaf iya benar lam yakhaf tidak khawatir kalau Nabi diri merasa dirinya sengaja sengaja berdusta tidak Bukan ya minta min ta'ammudil kadhib. Bukan khawatir dirinya berdusta. Khawatir aku berdusta bukan. <laughs> Karena Nabi mengucapkan dengan jujur, aku betul-betul didatangi oleh sesuatu, bahkan aku didekap dan aku dikatakan dengan kalimat ikhra. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian diulangi lagi, didekap lagi dengan keras. Sampai-sampai aku mengira aku akan mati. Kemudian dilepasnya. Dan kemudian ditanya lagi aku dengan kalimat ikhra bacalah. Aku pun menjawab, wama anda biqari. Aku tidak bisa membaca. Didekap lagi, sampai hampir-hampir aku merasa aku akan mati. Kemudian dilepas kembali, dan dikatakan kembali ikra sampai dibacakan olehnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nabi mengatakan dengan jujur tetapi tidak mengetahui apa ini. Qul Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi Bukan khawatir aku dusta atau khawatir aku ini berbohong. Bukan. Nabi mengatakan dengan jujur. Hanya beliau khawatir jangan-jangan aku terkena jin. Atau menjadi seperti orang-orang yang junna. Dan itu tidak mungkin bagi beliau. Diketahui oleh siapa? Oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dari mana beliau tahu? dari keadaan Rasulullah seorang yang jujur menyambung silaturahmi membantu orang yang lemah menghormati tamu orang yang baik membantu orang-orang yang membutuhkan Masya Allah jujur maka tidak mungkin Allah menghinakannya fahuwa ya'lam min nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu lam yakdzib Adapun masalah kejujuran, Nabi sadar bahwa dirinya tidak berdosa sama sekali. Innama khafa an yakuna qad arada lahu aridun su. Nabi hanya mengkhawatirkan kalau datang kepadanya aridun su. Sesuatu yang jelek. Wa huwal maqamut tsani. Fadzakarat Khadijah, yaitu sesuatu yang kedua. Ini kemungkinan pertama adalah sebaik-baik manusia. Kemungkinan kedua, sejelek-jelek manusia. Iya kan? Orang yang mendapatkan sesuatu yang begitu, lagi sendirian di gua tiba-tiba datang sesuatu. Imma Rasulullah mendapatkan wahyu. Wa imma seseorang terkena jin jadi majnun. Tiba-tiba ngomong sendiri. Maka Nabi mengkhawatirkan yang kedua. Tetapi Khadijah menyatakan tidak. Tidak mungkin yang kedua. Pasti yang pertama. Yaitu seorang Nabi, seorang Rasul. Pada Khadijah, ma yunfi Dan Khadijah menyebutkan apa sebab yang menjadikan beliau menafikan kemungkinan yang kedua tadi. Wa huwa ma majbulan alaihi min makarimil akhlaq. Dalilnya buktinya adalah apa yang tampak padanya dari makarimil akhlak Majbulan adalah apa yang sudah dijadikan sebagai perangainya. Majbul sesuatu yang sudah menjadi tabiatnya, yaitu makarimul akhlak Wa mahasinus dan kebaikan-kebaikan tingkah laku. Wa qad ulima min sunnatillah anna man jabalahu 'ala al-akhlaqil mahmudah wa nazahahu 'anil al madmumah fa innahu la yukhzi. Dan sudah terbukti dalam sunnatullah fil kaun, sunnatullah di alam ini semuanya bahwa siapa yang dijadikan dia di atas akhlak yang terpuji wa nazahahu 'anil akhlaqil madmumah dan dia dibersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek Biasanya dia la yukhzihi. Biasanya Allah tidak akan hinakan dia. Tidak akan rendahkan dia dengan sesuatu yang merendahkan. Ini sudah sunnatullah. Dan ini terbukti dengan kasat mata. Di tengah-tengah kita kaum muslimin. Kalau ada orang yang jujur, akhlaknya baik dan sebagainya. Perangainya tinggi, akhlaknya luhur. Pasti akan dimuliakan di tengah-tengah kaum muslimin. Mesti itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang kadzab, pendusta, tidak jujur, akhlaknya jelek dan sebagainya, rendah. Allah akan takdirkan perkara-perkara yang merendahkannya. muslimin yang saya hormati. Demikian pula orang yang berpura-pura jujur, berpura-pura berakhlak mulia, padahal dia dalam keadaan akhlaknya bejat. Sembunyi-sembunyi. Biasanya Allah juga ketika murka, Allah bongkar aibnya, Allah tunjukkan pada kaum muslimin seluruhnya. aslinya orang ini. Demikian sunnatullahi fil kaun. Ini adalah sunnatullah di alam ini. وكذلك قال النجاسي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة demikian pula berkata Najasyi Raja Najasyi Lama stakbarahum amma yukbir bihi. Ketika minta berita kepada utusan kaum muslimin yang datang ke negerinya. Yaitu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan kaum muslimin yang bersamanya. istakbarahum Minta beritanya. Apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku Nabi di tengah kalian. Apa yang dia dakwahkan, apa yang diajarkan, dibacakan semuanya. Fastaqra'ahumul Qur'an, minta dibacakan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Apa jawaban Raja Najasyi? baru mendengarkan sepintas dan mendengarkan satu surat barangkali atau mungkin tidak selesai satu surat. Raja Najasyi sudah mengetahui kebenarannya. Sungguh katanya. Alladhi jaa inna hadha walladhi jaa bihi Musa sungguh yang kalian bawa dari nabi kalian atau dari orang yang kalian anggap nabi dengan apa yang datang pada Musa sungguh keluarnya dari satu sumber yang sama min miskatin wahidah dari satu sumber yang sama bahkan beliau mengambil satu ud satu lidi dari bawah kemudian menyatakan sungguh nggak ada perbedaan antara apa yang kalian bawa dari nabi kalian dengan apa yang kami dapat dari nabi Musa tidak ada perbedaan kecuali satu ranting ud ini satu lidi ini nggak ada perbedaan kecuali selidi ini ini sangat sedikit sekali perbedaannya. Karena kaum muslimin yang saya hormati. Kenapa kalau dia langsung percaya kalau ini benar-benar dari Nabi dan kemudian masuk Islam, bukan tidak masuk Islam. Raja Najasyi disolatkan oleh Rasulullah SAW ketika wafatnya, ketika meninggalnya, yang menunjukkan kalau beliau sudah Muslim. muslimin yang saya hormati. Dari mana tahunya? Minal qara'in dari tanda-tanda kejujuran. Yang sekian banyaknya, tidak hanya mujizat. Yang namanya jujur, banyak bukti-buktinya kalau itu jujur. Apa diantaranya? Yang sering kita pakai sehari-hari. Ya. Ketika dia bicara, wah benar kamu. Ya. Kenapa? Karena saya pernah mendengar hal yang seperti ini dari orang lain. Ya. Iya kan? Sama ternyata. Berarti benar. Demikian pula apa yang dikatakan Mas Najasyi. Apa yang kamu katakan tadi sungguh gak berbeda. Dengan apa yang kami dapatkan dari Nabi Musa. Tidak ada perbedaan kecuali sekedar satu lidi ini. muslimin yang hormati. Dia tahu, Raja Najasyi tahu bahwa apa yang diberitakan orang-orang terdahulu dari para anbiya dan sama dengan ini padahal dia tidak berguru, tidak mengambil ilmu, tidak ada guru dari Yahudi atau Nasrani, maka ini menunjukkan kalau dia benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Bahkan ketika dia mendapatkan wahyu yang pertama dia masih tidak mengerti dan tanya kepada beberapa orang seperti Waraqah bin Naufal baru dikasih tahu ini adalah yang pernah datang kepada Musa dulu baru beliau tahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti benar-benar jujur kalau saja dia pernah belajar dari pendeta-pendeta Yahudi atau Nasrani maka dia akan merencanakannya Ah, saya akan berpura-pura begini, ya, saya akan berpura-pura supaya dikatakan Nabi. Dan tidak mungkin akan takut Kenapa? Kamu mungkin akan takut. Karena dia berpura-pura, dia pasti akan menyatakan dengan yakin, saya dapat wahyu. Ha, langsung tahu kalau itu wahyu. Tidak ada kalimat Khashitu ala nafsi. Dan ini nggak bisa berpura-pura. Orang yang takut beneran dengan orang yang pura-pura takut akan berbeda. Nggak akan sama. Bagaimana gelisahnya Rasulullah SAW sampai beliau menggigil, sampai berselimut. Sampai Khadijah menyelimutinya dan menenteramkannya karena gelisahnya Rasulullah SAW. Yang begini ini juga bukti kenabian SAW bahwa beliau jujur benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taufiq Kita lanjutkan insyaallah pada kejadian mendatang باذن taala.